La tuhniyani abadan wa la tabidan. Tidak akan punah dan tidak juga akan binasa. Fa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk yang lainnya ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Pada kajian yang lalu telah kita bahas mengenai prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah dan sudah diciptakan. Dan kita telah sebutkan dalil-dalil baik dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Karena dari dua dasar inilah merupakan ataupun yang dapat kita jadikan sebagai pegangan sebagai prinsip ahli sunnah wal jamaah Adapun syubhat-syubhat orang-orang orientalis dan orang-orang rasionalis yang tidak mau menerima bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan hanya berdasarkan rokyu mereka berdasarkan daya nalar mereka yang menurut mereka tidak masuk akal dan kalaupun surga dan neraka tersebut sudah diciptakan ini merupakan satu perkara yang sia-sia belaka karena surga dan neraka belum berfungsi sebagaimana fungsi yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Ini syubhat pertama mereka. Tentunya syubhat ini sangat lemah sekali jika dibandingkan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syubhat yang lebih kuat dari masalah pemikiran, yaitu mereka juga mengambil dalil dari Al-Quran menetapkan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Mereka mengambil dalil umum. Kemudian mempraktekkannya dalam masalah surga dan neraka ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah Subhanahu wa taala firman katanya kullu syai'in halikun illa wajhah <clears throat> Segala sesuatu pasti akan musnah kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala atau dalam ayat yang lain disebutkan kulluman 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan musnah. Dengan ayat ini mereka berdalil apabila surga dan neraka itu sudah diciptakan berarti ketika datang hari kiamat kelak surga dan neraka tersebut akan hancur. Karena kata Allah segala sesuatunya pasti akan hancur dan musnah. Demikianlah salah satu subhat <coughs> mereka yang mereka ambil dari Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga mengambil dalil dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usri bihi Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika aku diisrakan ke langit. Faqala Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqra'u aqra' ala ummati ummataka minni salam." Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbata. Thayyibatu turbah. Dan beritahu mereka bahwasanya surga itu tanahnya sangat wangi. Azbatul ma. Airnya sangat segar. Wa annaha kayaan. Dan surga itu merupakan pelataran. Wa anna ghirasaha subhanallah yang akan ditanami dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kata mereka eh, ini hadis yang dipakai oleh mereka. Dari mana pendalian mereka? Mereka katakan Seandainya Seandainya surga itu sudah ada, seandainya surga itu sudah ada, tentu Allah Subhanahu wa taala Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan surga itu kayaan, yaitu pelataran atau lembah tempat ditanami sesuatu. Kenapa? Karena kata Rasulullah tadi yang akan ditanami dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti tidak ada makna tanaman-tanaman seperti ini. Untuk apa ditanam? Sementara orangnya belum ada. Apa fungsinya? <coughs> Kemudian mereka juga berdalil dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala surat Tahrim ayat 11 yaitu doanya istri Firaun, "Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Kalau dikatakan surga itu sudah ada, berarti surga itu juga belum lengkap. Sarana-sarana yang disediakan belum lengkap. Karena istri Firaun sendiri butuh supaya dia dibangunkan rumah untuk di surga. Padahal surga itu kata Allah dan lil muttaqin yang disediakan untuk orang-orang orang-orang yang bertakwa. jawaban daripada syubhat-syubhat ini firman Allah Subhanahu wa taala kullu man 'alaiha fan segala sesuatu pasti akan musnah ketahuilah segala sesuatu di sini walaupun dia bermakna umum sesuatu itu bermakna umum namun perlu kita ketahui sesuatu di sini tidak mutlak untuk seluruhnya yang termasuk dalam kategori kata sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala juga termasuk sesuatu. Ya. Contohnya arasy. Arasy juga termasuk sesuatu. Tetapi ketika hari kiamat nanti arasy tidak termasuk makhluk yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan surga dan neraka. Jadi kullu man 'alaiha fan artinya apa? Segala sesuatu yang akan hancur, akan dihancurkan, akan hancur segala sesuatu yang dikehendaki Allah kehancurannya. Yang tidak dikehendaki Allah kehancurannya dia tetap tidak akan hancur. Contohnya seperti aras, demikian juga dengan surga dan neraka. <coughs> Jadi kuluman alaihafan tidak mutlak secara umum, tetapi khusus. Siapa-siapa saja ataupun apa saja yang dikehendaki Allah kehancurannya. Nah, jadi demikian para ikhwafiddin rahimanallahu ayyakum. Kemudian mengenai hadis tadi. Mengenai hadis tadi jawabannya apabila yang mereka maksud di sini adalah surga yang belum jadi, yang belum ada, surga yang belum ada, kemudian nanti diciptakan dan barulah kemudian di uh, ditanam tanaman-tanamannya dengan ucapan bismillah dan seterusnya alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kemudian baru di dibuatkan juga rumah rumah penduduk surga dan seterusnya ya apabila maksud mereka ini adalah surga yang nanti diciptakan maka ini adalah pendapat yang batil apabila yang mereka maksud di sini adalah surga yang sudah diciptakan hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum belum menciptakan sarana-sarana atau prasarana-prasarananya belum diciptakan secara lengkap, maka pendapat ini tidak dapat kita tolak. Ya. Karena sebagaimana doana doanya istri Firaun tadi, "Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga. <clears throat> di surga. Ini artinya sebelumnya tidak ada tidak ada rumah untuk istrinya Firaun, kan begitu? Kalau tidak mana mungkin dia berdoa, kan begitu? Walaupun dalam takdirnya dia sudah diciptakan, sudah ditentukan dia nanti akan mendapat rumah sesuai dengan doa yang telah dia panjatkan. Ya, jadi ciptakanlah untuk dia rumah. Demikian juga orang-orang yang <clears throat> Tidak berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, wala illallah akbar. Ya. Mereka juga tidak akan mendapat tanaman-tanaman surga tersebut. Karena tanaman surga ditanam dengan zikir Allah. Apa nama zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala terus menyempurnakan surganya. Sampai nanti kaum muslimin, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga dalam kondisi yang sudah sempurna. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ada kuliah hal, apapun syubhat yang mereka yang mereka cantumkan, yang mereka ajukan, ya, itu merupakan pendapat-pendapat yang batil yang jelas bertentangan dengan hadis yang sangat jelas yang telah kita bacakan pada kajian yang lalu. Jadi, tidak bisa kalimat-kalimat umum, tidak bisa kalimat-kalimat umum me, di apa namanya menolak hadis yang jelas khusus membicarakan masalah itu. Ya. Contoh yang lain yang biasa kita lihat di tengah masyarakat seperti hilal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan hmm, Yas'alunaka 'anil ahillah mereka bertanya kepadamu tentang ahillah yaitu hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah dia merupakan mawaki lin-nas. Mawaqit itu artinya waktu-waktu. Linnas bagi manusia wal hajj dan haji. Kalimat ahillah bentuknya jamak. Mufradnya hilal. Jadi kata mereka, ya, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, hilal-hilal. Kul hiya mawaqitu linnas, katakanlah itu merupakan uh, waktu untuk manusia. Dari sini disebutkan, ya, dari sini disebutkan mereka mengambil kesimpulan bahwasanya adanya ilmu hisab karena apa? Dengan menghitung-hitung hilal. Dengan menghitung-hitung hilal. Oleh karena itu, dalam menentukan Ramadan juga boleh dengan cara hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahillah dan menyebutkannya dengan mawaqitul linnas. Ah ini. Ya memang dalam satu sisi ada benarnya. Ya, ada benarnya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya hadis yang dipakai ataupun uh, firman Allah yang dipakai ini masih sangat umum. Masih sangat umum sekali. Gak akan bisa menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumuli uyatihi waftiruli uyati. Berpuasalah kamu dengan meruia dan berlebaranlah kamu dengan melihat melihat hilal. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berlebaranlah kamu dengan melihat hilal. Ini tidak bisa karena hadis ini tidak bisa ditolak dengan firman Allah yang sifatnya umum tadi. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum. Makanya banyak sekali kita lihat eh, permasalahan-permasalahan uh, yang diada-adakan dalam masalah agama itu banyak yang dipakai dari hadis-hadis yang sifatnya umum. <clears throat> Contohnya ketika orang berzikir dengan cara jama'i, dengan cara berjamaah, mereka akan berdalilkan dengan apa? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Inilah yang dipakai. Ya, inilah yang dipakai mereka untuk melegalisir adanya zikir jama'i. Padahal ini dalil ini masih sangat umum sekali. Ya, dalil ini masih sangat umum sekali. Contoh lain. <coughs> Ketika ketika seseorang berziarah kubur tapi dengan niat mengambil berkah kuburan tersebut ataupun berdoa dengan mayat yang ada dalam kuburan meminta sesuatu dengan kuburan tersebut karena dia meyakini orang yang ada di dalam kuburan ini memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri ataupun menurut anggapan dia dia adalah wali Allah yang memiliki ke apa namanya kesaktian dan dapat mengatur hal-hal yang bersifat gaib. Nah, Ketika ditanyakan, ketika dikatakan ini adalah perbuatan syirik, mereka akan menjawab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an kubur ala fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kalian <clears throat> menziarahi kubur dan sekarang silahkan ziarahi. Ini juga masih sifatnya umum. Ya. Tidak dilarang berziarah kubur, tidak ada yang melarang berzikir kepada Allah dan lain-lainnya. Tetapi caranya bagaimana, kaifiatnya bagaimana, ini juga membutuhkan dalil dasar dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi demikian para ekafidin, Rahimahullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wala tasniyani abadan wala tabidan. Surga dan neraka tidak akan binasa selamanya dan tidak akan pernah musnah tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah musnah. Hada qaul jumhur a'immatum minas salaf. Jumhur a'immatum minas salaf ini merupakan pendapat imam, mayoritas imam dari kalangan salaf wal khalaf dan ulama-ulama belakangan. Wa qala li baqa'il jannati wa bi fana'in nari jama'atun minas salaf wal khalaf dan ada juga para ulama dari salaf dan khalaf yang mengatakan surga akan kekal namun neraka tidak. <clears throat> Ini yang ada ada pendapat. Ya. Jadi ulama ulama ulama salah terdahulu terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah sur apakah neraka itu selamanya uh, akan kekal ada ataukah nanti pada suatu hari dia akan musnah. Adapun surga sudah sepakat ahli sunnah wal jamaah para ulama salaf dan khalaf bahwasanya akan kekal selamanya. Yang jadi permasalahan, yang jadi istilah adalah masalah neraka. Adapun Jaham bin Abi Sofwan, Imam Mu'attilah, dia katakan bahwasanya surga dan neraka pasti akan musnah. Surga dan neraka pasti akan musnah. Apa alasannya? Kembali mereka beralasankan dengan prinsip-prinsip ilmu kalam. Apa kata mereka? Annama yamna'u min min la awwala laha fil madhi yamna'u fil mustaqbal. Apabila suatu hal yang baharu suatu hal yang baharu tidak mungkin tidak ada awalnya maka tidak mungkin juga tidak ada akhirnya nah, paham tuh? inilah apa namanya uh, prinsip ilmu kalam yang mereka pakai. Kemudian ditakbitkan dan dipraktekkan dengan masalah surga dan neraka. Jadi kata mereka, surga dan neraka makhluk atau tidak? Makhluk. Termasuk sesuatu yang baharu atau tidak? Termasuk sesuatu yang baharu. Ya. Kalau dia sudah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu uh, tercipta yang tadinya <clears throat> yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena semua hawadis, semua yang baharu pasti didahului dengan sifat tidak ada. Paham ya? Semua yang baharu pasti didahului dengan sifat tidak ada. Kemudian dia ciptakan, barulah kemudian menjadi ada. Jadi kata mereka, karena surga dan neraka termasuk makhluk Allah dan dia didahului dengan sifat yang tidak ada, makanya tidak mungkin dia nanti di, di kemudian hari tidak memiliki sifat tidak ada. Kalau yang baharu itu pada pada awalnya dia memiliki sifat tidak ada dan di akhir nanti dia juga, dia juga akan memiliki sifat tidak ada. Sebagaimana sesuatu yang baharu tidak mungkin dia tidak didahului dengan sifat tidak ada, sebagaimana tidak mungkin dia nanti akan diakhiri dengan sifat tidak ada. Paham gak di sini? Hah? Paham enggak antum? Contohnya lah. Ini air amina, amina. Kita tahu ini ada. Antum yakin enggak ini ada? Hah? Benar. Yakin enggak antum ini ada? Yakin. Kalau antum kata ada yang mengatakan tidak yakin <laughs> Dua saja gendangnya. Dia buta atau dia punya prinsip ilmu tasawuf. Karena orang tasawuf itu sesuatu yang ada itu tidak dia percayai. Di balik yang ada itu yang dia percayai. Makanya kalau antum cerita dengan mereka masalah Quran, konteks tekstualnya, ah yang kamu pahami ini kan yang tulisan-tulisannya. Di balik tulisan itu ada apa? Loh, di balik tulisan ada apa? Kan begitu, di balik tulisan ya ada tulisan lagi. Saya nah, perhatikan seperti itu. Yang kamu pelajari adalah hadis. Hadis. Di balik hadis itu apa? Apa hikmahnya? Dan seterusnya begitu. Itu yang mereka pelajari. Yang namanya dibalik semua orang ya terserah dia apa yang dipelajari, apa yang dia pahami dari yang dibalik itu kan begitu. Hmm. Ini ada. Makhluk gak ini? Makhluk jelas. Apa ada yang lagu ini makhluk enggak makhluk? Ya. Kullu masih allah bahwa makhluk. Selain daripada Allah dia itu makhluk. Makhluk ini air aqua ini ataupun air si Amina ini ya. Pasti sebelumnya dia ini ada, pasti sebelumnya tidak ada. Yakin nggak antum? Iya. Yakin. Sudah. Sesuatu yang ada didahu, pasti didahului dengan tidak ada. Mungkin nggak si Aminah ini ada, air Aminah ini ada, dia belum pernah didahului dengan sifat tidak ada. Hah? Dia ini ada, tapi belum pernah didahului dengan sifat tidak ada. Jadi dari dulu tetap ada saja. Kapan mulainya? Gak ada punya mulai. Gak ada punya mula. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak. Udah. Ya. Kalau dia ini tidak mungkin, tidak didahului dengan sifat tidak ada, maka dia juga tidak mungkin pada masa akan datang tidak diakhiri dengan sifat tidak ada. Ini ada, pasti didahului dengan sifat tidak ada. Dan nanti di akhir, pada akhir nanti, pasti dia akan di, diakhiri dengan sifat juga tidak ada contohnya. <laughs> Nah, Sebahagian sudah tidak ada. <laughs> Iya kan? Kebahagiaan nah. sudah tidak ada. Nanti plastiknya kalau kita buang ada tukang pulung nanti ngambil. Itu tidak ada. Udah. Oleh karena itu kata mereka, karena surga dan neraka itu adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan Allah namanya juga diciptakan. Berarti sebelumnya tidak ada. Makanya mustahil kalau nanti dia pada belakangan hari tidak akan mendapatkan sifat tidak ada. Tidak akan mungkin dia kekal selamanya. Ini kata mereka. Nah, kan prinsip-prinsip sahabat ini. Ya, membuat orang bingung. <coughs> nah, jadi demikian. <coughs> ini satu. <coughs> ya, ini demikian hujah yang diajukan yang disebutkan oleh Abu Abdul Hudail Al-Allah gembongnya Mu'tazilah jadi mereka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah tidak meyakini bahwasanya surga dan neraka itu akan kekal. Kata mereka pasti akan habis. Nanti akan dijelaskan. Lantas orang-orangnya kalau habis macam mana? Kan begitu. Oke lah surga dan nerakanya akan musnah. Lantas oh, penghuninya kemana larinya? Apa mengungsi? <laughs> Begitu. Nah, jadi demikian. <coughs> Kita bahas satu persatu. Pertama mengenai kekalnya surga. Mengenai kekalnya surga. Cobalah kalau kita tidak baca buku, tentu masalahnya tidak mungkin kita sederhana ya. Kita tahu surga kekalnya sudah selesai titik kan begitu. Tapi ketika mereka ini mencari-cari celah, menunjukkan syubhat. menunjukkan syubhat bagi mereka yang tidak pernah mendengar masalah ini, bisa jadi ketika adanya syubhat, mereka jadi menukar prinsip mereka tersebut, keyakinan mereka tersebut. Karena tahu mereka suka eh sudah kekal kekal kekal kan gitu. Nah, ini apa namanya? fitrahnya seorang dalam menerima berita dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertama, mengenai kekekalan Bukan hukum kekekalan ya. Kekalnya surga. Maka nggak ada yang namanya hukum kekekalan energi itu nggak ada, bohong itu. Mana pula? Energi itu makhluk apa tidak? Makhluk. Kalau dia makhluk, kalau dia didahului yang tidak ada, pasti akan di akhirnya tidak ada. Emang ya orang eksakta. nggak ada itu. Hukum apa? Artimedes. Hukum apa? Hah? Newton. Antum ah, jangan Hukum oh, apa tuh maksud? Ah, iya, siapa yang buat <laughs> prinsip siapa itu? Hah? Einstein. Itu materi kuadrat. Walah. Enggak tahu lah, lupa. Jadi wa annaha la tufni wa la tabit. Surga tidak akan binasa dan tidak akan musnah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang sejahtera, yang sukses, mereka akan berada di dalam surga dan mereka kekal di di, di, di surga selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard. Madamatis samawati wal ard. Selama-lamanya selama adanya uh, langit dan bumi illa masya Allah kecuali dengan kehendak illa masya Allah kecuali dengan kehendak Tuhanmu atau ghairu majdud pemberian anugerah yang tidak terputus-putus Hud ayat 108 di sini disebutkan Adapun mereka-mereka yang sukses, mereka-mereka yang uh, berhasil, mereka akan masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya. Selama selama uh, bumi selama selama langit dan bumi illa masya rabbuk kecuali nah kecuali jika dikehendaki oleh Tuhanmu artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki musnahlah surga tersebut kan begitu artinya ya nah, makanya surga juga punya kemungkinan tidak kekal orang <coughs> bingung kan? Selama ini kan antum tahunya Surga itu kekal. Sekarang maksudnya ilah masya Allah. Kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak surga kamu musnah binasa. Nah, <coughs> di sini perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan istisna di sini, kecuali dengan kehendak Allah. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini sama seperti <coughs> Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 86. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Kalaulah kami mau, ya, kalaulah kami kehendaki, kami akan bawa semua wahyu yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila kemudian kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami sedikit pun. Di sini kalau kami mau, ya kalau kami mau, kalau kami berkehendak, wahyu yang telah kami wahyukan akan kami tarik lagi. Kemudian kamu Muhammad tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami sedikit pun. Ya, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apakah Allah Subhanahu wa taala apa namanya me, e, pernah mencabut wahyunya? Kemudian membiarkan Rasulullah begitu saja tanpa ada yang menolong? Tidak. Dalam surat Syura ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa fa in fa iyyasyillah yahtim ala qalbik kalau Allah mau Allah akan mencap menutup hatimu ya Muhammad. Kalau Allah mau, Allah akan menutup hatimu ya Muhammad. Apakah uh, hati Muhammad pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hmm. Kemudian dalam surat Yunus ayat 16, "Kullau Allah ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih." Katakanlah, wahai Muhammad, kalau Allah mau, aku tidak akan bacakan ayat-ayat Allah ini. Dan aku akan wala adrakum bih dan aku tidak akan memberitahu kepadamu kalau Allah mau. Tapi apa yang terjadi? Apakah Allah apa namanya? Apakah Rasulullah tidak membacakan wahyu-wahyu Allah? Hah? Membacakan. Ini artinya apa? Ya. Artinya bukan berarti kalau Allah apa namanya katakan kekal nanti sewaktu-waktu bisa dia cabut, tidak begitu maksudnya. Artinya apa? Ya. Artinya sebagaimana wahai penduduk surga kalian masuk itu itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua bertekad kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah mau, Allah bisa mengeluarkan kalian ataupun memusnahkan surga itu. Tetapi ketetapan Allah Bagaimana? Mengekalkan surga begitu. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah kehendak Allah semuanya. Ya kalau Allah mau, kenapa nggak bisa dihancurkan surga? Tapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya surga itu kekal. Nah, begitu. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya Rasulullah SAW membacakan wahyu-wahyu Allah kepada kaumnya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya hatinya Rasulullah itu lebar dan luas sekali. Ya, tidak tidak akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi maksudnya di sini ya, apa namanya? menunjukkan bagaimana sebenarnya masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ketahui sudah menjadi ketetapan bahwasanya yang namanya surga adalah kekal. Nah, begitu. Nah, jadi demikian. Kemudian Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Bagaimana kita artikan itu ayat tadi seperti yang bagaimana yang kita katakan tadi? Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali menunjukkan bahwasanya surga itu kekal. Nah, begitu. Ya, sebagaimana tadi, kalau Allah mau, Allah akan mencap hati wahai Muhammad. Kalau kami mau, kami mencap hati wahai Muhammad. Tapi dalam ayat-ayat yang lain dan hadis yang lain dan kita lihat juga dalam sejarah bahwasanya hati Rasulullah tidak begitu. Berarti ini hanya apa namanya menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiatillah Subhanahu wa taala. Namun ketetapannya sebagaimana yang telah terjadi. Ketetapan surga itu kekal. Ya. Kalaupun Allah mau Allah akan hancurkan, tapi Allah nggak mau hancurkan. Nah, begitulah kira-kira. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan surga itu nggak kekal, tapi enggak. Allah sudah tetapkan surga itu akan kekal. Sama seperti ya, sama seperti <clears throat> perkataan seorang Demi Allah aku akan pukul mukamu. Kalau aku lihat ada maslahatnya akan aku pukul mukamu. Misalnya. Tetapi kita tidak kan mau mukul begitu. Tapi kita niat kita emang nggak mau mukul. Kalau aku ada maslahatnya, akan aku pukul mukamu. Nah, begitulah kira-kira. Tapi sebenarnya dia tidak nekat mau mukul begitu. Ya. Kecuali jadi aku pukul aku, demi Allah aku akan pukul wajahmu kecuali kalau aku lihat maslahatannya. Jadi nggak usah dipukul begitu. Jadi kecuali di sini bagaimana? kemaslahatannya kan begitu. Sementara dia lihat kalau dipukul juga dia akan kalah <laughs> begitu. Nah, jadi nggak perlu dipukul. Nah, dia sudah tahu bahwasanya dia tidak akan mukul kan begitu. Gertak saja kan begitulah kira-kira. Jadi kalimat kecuali tadi ya, kecuali tadi menunjukkan apa? Menunjukkan uh, tidak apa namanya? kebalikan dari kalimat sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Contoh ataupun dalil yang menyebutkan bahwasanya surga itu Eh, kekal sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi yaitu ata'an ghairu majzud anugerah yang tidak terputus-putus yang namanya tidak terputus-putus berarti istimror continue terus-menerus kalau dia nanti pada suatu saat akan berhenti berarti dia dikatakan terputus kalau dia katakan terputus berarti surga anugerah surga itu tidak dikatakan tidak terputus-putus kan begitu tidak kontinu. Karena apa? Karena nanti pada satu hari akan terputus. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya. menyebutkan ata'an ghairu majdud, anugerah yang tidak akan pernah putus. Berarti abadi. Demikian juga dalam surat Sad ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Sungguhnya ini adalah rezeki dari kami yang tidak akan pernah berhenti. Kalau tidak pernah berhenti berarti Terus menerus ada, terus ada, ada, ada, ada. Dan sampai kapanpun dia akan tetap ada. Kemudian dalam surah Ra'du ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ukuluha hada'im wa dhilluha, sungguhnya makanan dan naungan surga itu terus menerus ada. Daimun, daimun, terus continue. Tidak pernah terputus, tidak pernah apa namanya? tidak pernah uh, tidak pernah berhenti. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 48 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Dan sesungguhnya penduduk surga itu tidak akan pernah keluar dari surga. Ya, tidak akan pernah keluar dari surga. Jadi demikian para hafidzin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian <clears throat> dalil dari Quran dari dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau Yadkhulul jannatu yan'amu wa wala ya wala yab'atu wa yakhlut wala yamut. Bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga akan terus-menerus mendapat nikmatnya dan tidak akan pernah merasa kurang, tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah merasa sedih. Yakhlut wala yamut, kekal dan tidak akan pernah mati. Dalam sabda beliau yang lain, yunadi munadin. Suara memanggil mengatakan, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Innalakum tasihu wala la tasqamu abadan." Sungguhnya kalian di dalam surga akan terus-menerus sehat, tidak akan pernah sakit. Tidak ada istilah sakit di dalam surga. Semuanya akan sehat. Wa tashubbu wa tahramu abadan. Kamu akan terus-menerus muda, tidak akan pernah tua-tua Ya kalau kita di sini insya Allah masuk surga semua, nanti kita sama sebaya. Ya antum dengan saya nanti sama kita. Selasal Kan begitu. Ya. Tasubbu wala tar wala tahramu. Kalian terus menerus muda, muda terus muda. Terus menerus muda, tidak akan pernah tua-tua. Jadi jangan khawatir ada uban, tidak ada di sana uban. Ya. Di sana tidak ada uban. Kalau di dunia bagaimana? juga nggak boleh mencabut uban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La tantafu asyaibah ma min muslimin yashibu syaibatan fil islam illa kana lahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah kamu mencabut ubanmu karena seorang muslim tidaklah seorang muslim itu tumbuh ubannya ketika dia berada dalam Islam kecuali nanti uban tersebut akan menjadi cahaya baginya nanti di hari kiamat. Nanti pada waktu yang alam yang gelap itu uban antum nanti klub klub oh, begitu. <laughs> Nah, jangan dikira nggak ada fungsinya. Perang, eh gara-gara uban kalau antum cabut, aduh, nyesel. Sumur umur antum nanti. Kenapa? Gak ada cahayanya. Jadi jangan takut ada uban. Oh, Pak Ustadz kita kan belum nikah. Gak masalah. Cari akhwat <laughs> yang ridho dengan uban antum. <laughs> bang ini ada uban <laughs> nanti Jadi ada uh, uban uh, abang ada tiga. nggak apa-apa bang, itu cahaya nanti dari kiamat. Iya. <laughs> <coughs> Kemudian para kafirin rahimullahu iyyakum Watahyu tahyu abadat. tamutu Kalian akan terus hidup, tidak akan pernah mati-mati. Jadi demikian. <coughs> Kemudian kita masuk pada mengenai kekekalan kekalnya neraka. Kekalnya neraka di sini terjadi khilafiyah di antara para ulama-ulama salam. Mengenai kekalnya surga tidak ada istilah. Akan tapi mengenai kekalnya neraka terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf. Di antara yang mengatakan ada uh, surga itu tidak kekal, uh, neraka itu tidak kekal yaitu riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhum dan lain-lain. Jadi Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Said Al-Khudri berpendapat bahwasanya neraka itu pasti musnah, tidak kekal. Sementara sahabat-sahabat yang lain dan jumhur ulama salaf yang lain mengatakan kekal. Nah, terus kita lihat. Mengenai kekalnya neraka, ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat pertama, anna man dakhalaha la yakhruju minha abad. Bahwasanya orang yang sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Ini pendapat orang Khawarij. Kenapa? Karena tidak ada istilah bagi mereka orang yang keluar dari neraka. Orang yang sudah masuk neraka tidak ada istilah dapat syafaat. Setiap mereka yang masuk neraka sudah neraka saja, tidak akan pernah keluar karena bagi mereka yang berbuat maksiat adalah kafir. Kafir tempatnya neraka. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama sekali lagi mereka siapa saja yang sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar dari neraka selamanya. Kemudian, pendapat yang kedua, anna alaha yu'adzabuna fiha. Bahwasanya penduduk neraka tersebut akan diazab, disiksa di dalamnya. Summa yang qalibu tabi'atuhum wa tabaqa tabi'atu nariyah yataladzadzuna biha limuwafaqatiha li tab'ihim. Penduduknya Eh, penghuni penghuni neraka akan disiksa. Kemudian lama kelamaan tabiat ataupun eh, fisik eh, penduduk neraka tersebut lama-lama akan berubah menjadi sejenis api. Nah. Karena mereka sudah berubah menjadi sejenis api, akhirnya mereka mereka pun merasa lezat dengan menghuni neraka. Ah begitu. Nah, hebat ini. Macam film kartun jadinya kan. Ya, jadi mereka tadinya manusia diazab, saking lamanya diazab lama-lama mereka menjadi api. Karena sama-sama juga api, nggak akan mungkin api bisa diazab dengan api. Api jadi kawannya api. Jadi akhirnya mereka jadi sama-sama api, kan gitu. Kalau sudah sama-sama api, mereka merasa lezat dalam neraka. Makanya selamanya di neraka nggak apa-apa. Jadi mereka merasa di neraka itu bukan sebagai siksaan lagi, tapi Ya, nikmat. Karena fisik mereka sudah berubah menjadi zat api. Nah, begitu. Ini sama seperti orang yang mengatakan nggak mungkin iblis itu masuk neraka. Karena iblis ciptakan dari api. Api mana mungkin disiksa dengan api? Mana terasa? Nah, inilah pemikiran mereka yang dangkal. Kan begitu. Padahal mereka nggak tahu dia itu ciptakan si orang mengatakan ini ciptakan dari tanah. Coba suruh kubur dia, gak tahu dia dulu rasanya dikubur dalam tanah. Bukankah dia dari tanah? Hah? Atau di, dilempar batu batang dari tanah? Terasa nggak dia? Kamu kan dari tanah ya, nah, kita lempar pakai batu batang. Pak, kepalanya. Nah, gimana? Terasa? Kamu kan dari tanah, kenapa nggak merasa lezat? <coughs> ya, pendapat siapa ini? Pendapat Ibnu Arabi atau i bukan Ibnul ya, nggak pakai ulnya itu. Ibnu Arabi. Ini tokoh tasawuf tarekat yang dikasihkan oleh para ulama. Hmm. Ibnu jadi Ibnu Arabi berpendapat seperti ini. Ya, dia menganggap bahwasanya penghuni neraka nanti lama-lama lama-lama akan menjadi api sendiri dan mereka akan merasa lezat dalam neraka. <clears throat> Ibnu Arabi yang terkenal sebagai apa namanya eh, pengibar bendera wihdatul wujud. Pengibar bendera wihdatul wujud. Makanya kalau di dalam buku yang dikarang oleh Syekh Isan Ilahi Zohiri atau Sauf ya. Kalau di diterjemahnya itu ada darah hitam, tasawuf, ada juga yang memberi judul tasawuf apakah apa namanya? Apakah itu konspirasi Yahud atau bagaimana begitu? Ada dua judul. Di dalamnya disebutkan beberapa Eh, prinsip-prinsip uh, si Ibnu Arabi ini, Ibnu Arabi at Kalau Ibnu Arabi seorang muhaddis. Apa kata Ibnu Arabi ini? Allah, jelmaan Allah adalah kami dan jelmaan kami adalah Allah. Nah, hebat memang. Kemudian apa lagi katanya? Dengannya kami dengan mengenali diri kami, kami akan mengenali dirinya. Kemudian dengan tanpa Allah kami tidak ada dan tanpa kami Allah juga tidak ada. Nah, itulah kan kafir ini. <laughs> Enak saja dia ngomong. Dengan adanya kami Allah ada. Dan dengan adanya Allah kami ada. Kemudian apa lagi katanya? Ya. Jika aku katakan aku adalah dia, maka itu suatu hal yang sudah biasa. Nah, memang begitulah adanya. Katanya begitu. Banyak lagi kekafiran yang disebutkan oleh Ibnu Arabi. Baik, nantilah itu. Pendapat yang ketiga, anna ahlaha yu'adzabuna fiha ila waqtil mahdud. Bahwasanya penduduknya akan disiksa sampai waktu tertentu. Tsumma yakhrujuna minha. Kemudian mereka pun keluar dari sana. Setelah itu muncul generasi yang lain, masuk neraka, kemudian mereka keluar. Jadi nggak ada yang kekal dalam dalam neraka. Tidak ada satupun yang kekal dalam neraka. Jadi satu generasi masuk, keluar. Trip pertama selesai. Muncul generasi berikutnya, trip kedua masuk neraka, selesai. Keluar. Ya, macam LP aja. <laughs> Pendapat siapa ini? Ini pendapat orang Yahudi. Dari mana kita ambil? Yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 80 sampai 81. Sebagaimana pernyataan orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Kata orang Yahudi, kami tidak akan masuk neraka, kami tidak akan disiksa dalam neraka kecuali hanya waktu yang tertentu, ah, begitu. Dalam tafsir disebutkan hanya 40 hari saja. Kenapa? Karena pada waktu 40 hari itu mereka bukan kurus, <laughs> Pada waktu 40 hari itu mereka menyembah anak sapi. Ya. Pada waktu masa 40 hari itu mereka menyembah anak sapi. Sudah. Jadi kata mereka kalaupun kami masuk neraka, Allah paling 40 harinya. Nah, begitulah kira-kira. Wa qalu tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan dijamah, tidak akan disiksa dalam neraka kecuali hanya Waktu yang tertentu 40 hari. Dia nggak tahu satu hari neraka itu berapa. Ya. kaal bisa nanti mimma ta'udun seribu tahun dengan waktumu. Ah. ah? Iya. Apa gitu? Jadi, yang penting dia kata mereka dalam waktu tertentu, tidak selamanya. Jadi ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, <clears throat> yakhrujuna minha wa tabqa ala haliha laisa fiha ahad. Semua akan keluar dari neraka, ya, sampai nanti neraka itu kosong. Jadi neraka tetap ada tapi kosong. Yang kelima, annaha tufni binafsiha. Pendapat yang kelima mengatakan neraka itu akan binasa sendirinya, musnah sendirinya. Li an-nahadisa Karena neraka itu makhluk, baharu. Ma sabata hudusau istihlalu baqa'uhu. Apa yang baharu tidak mungkin akan kesal. Nah, ini sebagaimana yang kita singgung tadi. Ini adalah pendapat Jahmiyah dan antek-anteknya. Bagi mereka ini tidak ada perbedaan antara surga dan neraka. Yang keenam, tufni harokatu ahliha wa tusiruna jamadan. Penduduk neraka diazab, disiksa. Lama-lama lama-lama mereka ini berubah menjadi benda padat. Nah. ya. <laughs> Kalau tadi berubah jadi api. Kalau ini tufni harakatiha. Jadi dia diazab, diazab lama-lama. Penduduk neraka itu lama-lama tegang menjadi benda padat. Wala yahusuna bi alam. Sampai mereka tidak lagi merasakan rasa sakit. Ah, begitu. Bedanya yang tadi dia berubah jadi api sampai merasa lezat, yang ini enggak. Ini berubah menjadi benda padat. Sehingga azab tersebut tidak lagi terasa. Kenapa? Mungkin sudah kebal. Sudah kebal atau sudah ya sudah terus-terusan di azab mereka menjadi benda padat. Ini ada perkataan Abul Hudail, tokoh Mu'tazilah. Yang ketujuh, an yukhriju minha ma yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki sebagaimana yang tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yubqiha syai'an. Kemudian masih ada sebagian tinggal dalam neraka. Tsumma yufniha. Kemudian akhirnya neraka tersebut musnah. Ini pendapat yang ketujuh. Jadi, masuk ke dalam neraka, sebagian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam neraka, sebagian dibiarkan lama-lama lama-lama neraka itu sampai habis, musnah. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siapa yang dikehendaki, kemudian membiarkan siapa yang dikehendaki kekal selamanya. Di sini disebutkan bahwasanya ma ada hadzainul qaulainul akhiraini zahir ba'butlan. Selain dari dua pendapat yang terakhir, yang ketujuh dan kedelapan tadi, yaitu yang masuk neraka, kemudian sebagian keluar, sebagian lagi tetap, namun akhirnya neraka akan musnah. Yang pendapat yang kedelapan Sebagian keluar, sebagian tetap dan dia kekal selama-lamanya dalam neraka tidak akan musnah-musnah. Selain dua pendapat ini, jelas batilnya. Jadi dua pendapat inilah yang ada dari uh, para ulama salafus saleh. Kita lihat lantas dari yang dua pendapat ini mana yang yang rajih. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman Walahum azabun muqim. Sesungguhnya mereka itu akan mendapat siksa yang kekal selama-lamanya. Al-Maidah ayat 37. Dalam surah Zukhruf ayat 75, la yuftaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak akan pernah diringankan azabnya dan mereka eh, dan azabnya tidak akan putus-putus dalamnya. Dalam surat An-Naba ayat 30, "Fala yazidahum illa adzaba." Tidak akan ditambahkan kecuali siksaan. Dalam Al-Bayyinah ayat 8, "Khalidina fiha abada." Mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Dalam surah Al-Hijr ayat 48, Allah Subhanahu wa firman, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka. Dalam surat Baqarah ayat 1, 67, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka. Aja demikian banyak sekali hadis-hadis uh, uh, dan ayat-ayat Allah yang menyebutkan bahwasanya surga itu uh, neraka itu kekal selamanya. Lantas apa yang dipakai oleh kelompok kedua tadi yang mengatakan neraka itu tidak kekal? Mereka berdalilkan dengan apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 156, "Adzabi usibu bihi man asya." Sesungguhnya siksaanku akan aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Ini artinya, ya, seandainya tadi Allah mengatakan uh, eh, siksaanku akan aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Sementara rahmatku mencakup segala sesuatu, termasuk penduduk neraka. Seandainya, kata mereka, seandainya penduduk neraka yang kekal selama-lamanya, ya, dikatakan kekal selama-lamanya, berarti rahmat Allah tidak didapati oleh penduduk neraka. Ah, begitu. Dari sini pendalilannya. Padahal rahmat Allah mencakup segala sesuatu termasuk penduduk neraka. Nah, begitu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk uh, surga bahwasanya mereka akan kekal selama-lamanya. Kemudian disebutkan ata'an ghairu majdud. Pemberian yang tidak akan pernah terputus-putus. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai sur, mengenai neraka, ya, mengenai neraka disebutkan fa ammal ladina suqu fa finnari lahum fiha zafir wa sahiq. Adapun mereka yang celaka, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan mengeluarkan akan menarik nafas dan merintih. Mereka kekal selama-lamanya selama langit dan bumi kecuali dengan kehendak Rabbmu. Illa inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabb kamu maha berbuat apa saja yang dia lakukan. Artinya apa? Ketika surga disebutkan Allah mengatakan pemberian anugerah yang tidak terputus-putus. Sebelumnya disebutkan mereka masuk ke dalam surga selama-lamanya. Pemberian yang tidak terputus-putus. Namun ketika menyebutkan neraka, mereka kekal selama-lamanya, tidak disebutkan siksaan yang tidak terputus-putus, tapi sungguhnya Allah fa'alul lima yurid. Maha berbuat apa yang dia kehendaki. Tidak disebutkan azab yang tidak terputus-putus. Ah, begitu. Di sisi pendalilannya. Makanya terjadi khilafiyah diantara sampai diantara para sahabat sendiri. Namun demikianlah para yafafiddin rahimahullah wa iyyakum Ya, pendapat yang roji sebagaimana kalimat-kalimat abad, ya, kalimat selama-lamanya ini merupakan kalimat yang uh, sudah jelas sekali yang menunjukkan bahwasanya neraka itu kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Walaupun ada benarnya pendalilan yang dipakai oleh pendapat kedua sebagaimana yang disebutkan tadi mengenai rahmatnya Allah mencakup segala sesuatu. Nah, jadi demikianlah untuk sore hari ini waktu kita sudah habis. Insya Allah akan kita lanjutkan mengenai uh, penduduk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ataupun penghuni yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk surga dan neraka. Aku lupa qouli hadza wastaghfirullah li wa muslimin innahu ghafur